Namun sebelumnya Ayahanda Habib Alwi mengucapkan banyak terima kasih. Al-Walid Habib Ahmad yang dulu bersama kita telah meninggalkan kita. Saya mohon doanya untuk Al-Walid Habib Ahmad yang telah mendahului kita. Delapan bulan yang lalu beliau meninggal dikubur di sebelah sini. Yang biasa menemani kita di sini. Dan ini ada adiknya Habib Alwi dan Habib Alwi mengucapkan terima kasih kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan mengucapkan minal aidin wal faizin. Selanjutnya Habib Rizik. Tafadhol. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Udkuru salalan nabi. Sallallahu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وفضيلة الأمراء الكرماء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنسى بمثل هذه الأيام الطيبة المباركة من شهر شوال أن أهنئكم جميعا بعيد سعيد وعيد مبارك فجعل الله وإياكم من العايدين والفايزين والمقبولين وكل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين آمين يا رب العالمين kepada para habaib, para masyaikh, para alim ulama, para kita umara, para tokoh dan sekalian Allah. Wabil khusus keluarga besar daripada sahibul haul Al-Habibul Mahbub Qutbul Aulia, Al-Abidun Nasik Al-Alimul Amil Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid تكشه الله برحمة ومغفرة ونفعنا بنفحاته في الدين والدنيا والآخرة Amin ya rabbal alamin. Luar biasa nasihat demi nasihat sudah sama kita dapat. Mau itu demi mau itu sudah sama kita dengarkan. Dan tadi sudah kita sama ikuti. Bagaimana dengan begitu semangat yaitu daripada cucu Sahibul Hol ada Habib Mohbar ada Habib Hashim yang mengingatkan kepada kita semua yaitu tentang bagaimana pentingnya mengikuti torikoh salaf orang-orang tua kita. Mudah-mudahan yaitu segenap keluarga, anak, cucu, keturunan daripada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid senantiasa dilimpahkan oleh Allah rahmat dan barakah. Dimudahkan segala urusannya diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram untuk tidak membuang waktu karena waktu makin lama makin siang, maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kehadiran saya di sini tidak lain dan tidak bukan sama seperti kehadiran Anda yaitu litabarruk untuk ngalap berkah. Karena sahibul khol yang diperingati kholnya pada hari ini, saudara adalah sahibul barakah. Habibul barakah, waliul barakah, dan saudara karamatul wali wa barakatuh. Saudara latan kate bimautih. Jadi keramatnya para wali dan keberkahan yang Allah limpahkan kepada mereka tidak akan terputus dengan kematiannya. Itulah bagian daripada salah satu keyakinan yang selalu dibawa oleh ahlus sunnah wal jamaah. Dan betul yang tadi disampaikan oleh Habib Mahbab. Begitu juga Habib Hashim. Saudara, bahwa torikohnya para habaib bukan torikoh syiah atau wahabi. Apalagi liberal, saudara. Tariqahnya Habaib. Wabil khusus tariqahnya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. radhiyallahu ta'ala anhu wa Tidak lain dan tidak bukan adalah tariqahnya Ahli sunnah wal jamaah. Maka itu saya mau tanya dulu kepada masyarakat tanggul semuanya. Yang hadir tempat ini maupun yang datang dari berbagai daerah. Siap jaga akidah ahli sunnah wal jamaah. Siap bela aswaja. Siap tetap aswaja takbir sallu ala nabi saudara Al-Habib Saleh bin Mohsen Al-Hamid beliau semasa hidupnya tidak pernah bergeser dari torikoh yang diajarkan oleh datu-datunya sampai bersambung ke datuk beliau yaitu Al-Habibul Imam Fahrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu. Siapa Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim? Beliau adalah tokoh panutan Ba'alwi, tokoh panutan ulama habaib yang torigohnya tidak bergeser dari torigoh datuknya yang mulia Al-Imamul Akbar Al-Faqih al mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi datuknya para habaib datuknya Ba'alwi dimanapun mereka berada saudara dan Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu taala anhu wa an usuliki wa furu'ih saudara torigohnya tidak pernah bergeser dari torikoh datuknya yang mulia yang tidak lain dan tidak bukan adalah torikohnya Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah Siapa Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir saudara Ini bukan tokoh fiktif Ini bukan tokoh khayalan Sebagaimana difitnahkan oleh sementara kelompok yang benci kepada keluarga Nabi yang benci kepada Ba'alwi yang mempertanyakan status daripada Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah radhiyallahu taala anhu. Saudara, cukuplah kesaksian sebagaimana diceritakan di dalam kitab Tarikh Baghdad, Saudara, di mana terjadi murasalah, terjadi saling surat menyurat, Saudara, antara siapa? Saudara, antara sahibut tafsirul masyhur Al Imam Tabari dengan Al Imam Ahmad bin Isa Al Muhajir Saudara. Dan luar biasanya walaupun Imam Tabari usianya sudah lanjut ketika itu sementara Al Imam Ahmad bin Isa Al Muhajir umurnya belum lewat 20 tahun Saudara. Tapi di dalam murosalahnya Imam Tabari yang mengarang tafsir ulama besar ahlus sunnah wal jamaah di dalam suratnya mengatakan kepada Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir dua kali beliau katakan, "Ya Amiri, ya Amiri, wahai tuanku, wahai pemimpinku." Subhanallah. Ini cukup menjadi dalil satu bahwa sosok Imam Ahmad al-Muhajir bukan tokoh fiktif tapi tokoh real, nyata, fakta. Memang beliau pernah ada dalam kehidupan ini, saudara. Dan yang kedua, bukan hanya sekedar ada, tapi mansilahnya diakui oleh ulama besar ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang tidak kenal Imam Tabari, saudara? Siapa yang nggak tahu pengarang tafsir yang masyhur, saudara? Maka surat Imam Tabari kepada Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir cukup menjadi bukti, saudara, bahwa Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir satu memang tokoh yang realita, nyata, fakta bukan khayalan, bukan tokoh fiktif. Bahkan dua, beliau mengakui akan kedudukannya, akan manzilah de, bahkan yang ketiga saudara dalam tarikh Baghdad disebutkan nasabnya secara lengkap yang bersambung mutasil sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa sebetulnya Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir saudara yang hijrah dari Basrah ke Mekah ke Madinah, kemudian ke Hadramut, yang anak cucunya turun temurun di Hadramut, saudara. Siapa beliau? Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah ulama besar yang torigohnya tidak pernah bergeser dari torigoh datu datu siap, saudara. Siapa datuknya? Datuknya tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Imam Ali Al-Uraidi radhiyallahu taala anhu. Siapa itu Imam Ali Uraidi? Imam Ali Uraidi adalah putra Al-Imam Ja'far Sadiq. Al-Imam Ja'far Sadiq adalah putra Al-Imam Muhammadul Bagir. Al-Imam Muhammadul Bagir adalah putra dari Al-Imam Ali Zainul Abidin. Al-Imam Ali Zainul Abidin. Dialah putra Sayyidina Husain yang selamat dari pembantaian Karbala, saudara. Yang dari beliaulah keturunan Sayyidina Husain memenuhi alam semesta hingga Oh ada orang mempertanyakan lagi Siapa itu Imam Ali Uraidi? Kami enggak dengar Imam Ja'far Sadiq punya anak namanya Imam Ali Uraidi. Saudara, Imam Ali Uraidi magomnya hari ini sampai hari ini masih ada di kota Madinatul Munawwarah di desa Uraid, saudara. Sabit Matbut enggak sampai di situ, saudara. Ternyata Imam Ahmad, saudara, salah satu dari ada ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab musnadnya meriwayatkan beberapa hadis dari Imam Ali Uraizi. Begitu juga Imam Tirmidzi dalam kitab jameknya juga meriwayatkan banyak hadis dari Imam Ali Uraidhi. Begitu juga saudara Al Imam Al Bukhari dalam kitab tarikhnya Tarikhut Tabari juga meriwayatkan beberapa hadis dari Imam Ali Uraidi. Artinya nama Imam Ali Uraidi maktub mazkur fi kutubil muhaddisin fi kutubil ahlil hadis sehingga tidak diragukan ya bahwa Imam Ali Oredi bukan tokoh hurafat, bukan tokoh fiktif, bukan tokoh khayalan. Dia memang putra daripada Imam Ja'far Sadiq Dialah datuknya para habaib yang ada di Indonesia, saudara. Takbir. Sallu ala nabi. Karena itu umat Islam Indonesia harus bersyukur dan berbahagia. Ternyata saudara, dari keturunan mereka inilah yang datang ke Indonesia menyebarkan Islam. Artinya apa saudara? Terikoh para habaib yang datang ke Indonesia mutasil, sanatnya bersambung, nasabnya bersambung, madhabnya bersambung, akidahnya bersambung, syariatnya bersambung, ilmunya bersambung, torikohnya bersambung, sabit, madhab hud bitahkid tidak diragukan lagi saudara kalau kita mau tahu torikohnya ahlul Bed, torikohnya keluarga nabi torikohnya itro, itulah torikoh yang dibawa oleh datuknya para habaib ke Nusantara ini saudara salah satunya adalah Sohibul Hol Al Habibul Imam Soleh bin Muhsin Al Hamid radhiyallahu jadi kalau mau tahu torikohnya Ahlul Bait lihat Toriko Habib Saleh. Kalau mau tahu torikohnya Al-Itroh, lihat torikohnya Habib Saleh. Kalau mau tahu torikohnya keluarga, pegang kuat-kuat daripada Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Eh, di zaman sekarang ada kelompok liberal dia mau coba-coba menghilangkan jejak para habaib yang berjasa di negeri ini, saudara. Apa mereka bilang? Islam datang ke Indonesia bukan dari Arab. Bukan. Kata mereka dari Iran, dari Persia. Ada lagi yang bilang dari India. Bahkan ada yang bilang dari Cina, saudara. Eh, mari kita buktikan secara ilmiah, saudara. Andai kata Islam di Indonesia datang dari Persia, dari Iran, Indonesia 90% sudah jadi Syiah semua, saudara. Betul? Betul? Andai kata Islam di Indonesia datang dari India atau dari Cina, saudara, yang madhabnya terkenal Hanafi, maka di Indonesia 90% madhabnya sudah Hanafi, saudara. Betul? Tapi faktanya saya tanya, di Indonesia mayoritas madhabnya apa? Madhabnya apa? Madhabnya apa? Dari mana datangnya? Dari Iran? Bukan. Dari India? Bukan. Dari Cina? Topekong dari Cina sudah. Bukan. Mereka datang dari tangan para habaib yang turun dari Hadramut sudah. Sampai hari ini ulama-ulama habaib yang duduk di Hadramut tidak bergeser akidah Asy'ari dan madhab Syafi'i per persis dengan mazhab yang dianut oleh ahlus sunnah bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Kalau begitu saya mau tanya, kalau gitu Islam datang ke Indonesia lewat Cina bukan? Lewat Iran bukan? Lewat India bukan? Lewat Hadro? Di mana itu Hadramut? Sebelah Jember. Dari negeri ya, Yaman itu bukti yang pertama. Betul? Betul? Saya tanya, fakta tidak? Nyata tidak? Terbukti tidak? Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang bilang Islam Indonesia dari Iran, lagi ngigo. Lagi ngigo. Yang bilang dari India, saudara lagi bikin martabak dia. Yang bilang dari Cina, wong edan. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua, mau bukti lagi? Mau bukti lagi? Yang kedua, lisan orang Indonesia bahasa Arab. Islam di sini dari Persia, apalagi dari India, dari Cina. Ini lisan gak bakal fasih. Orang India sampai nih hari nyebut subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Adanya asyhadu alla ilaha illallah. Saya tanya, kira-kira kalau di Indonesia ada anak muda ditanggul begitu azan, ashadu alla ilaha illallah, kira-kira ditempel enggak memarbot? ditempel Ditempeleng memarbot, lu belum bisa azan, udah azan Betul? Tapi saya mau tanya, lisannya orang Indonesia fasih tidak? Mari kita buktikan, sebut Allah, Allah, Allah. Allahu Akbar, La ilaha illallah. Subhanallah. Allah. Fasih tidak? Dari mana ini kefasehan? Dari Cina? Bukan. Orang Cina sampai sekarang masih kadel. Dari India? Bukan. Saudara, orang Indonesia fasih mengucapkan lafzul jalalah karena belajar dari ulama-ulama sumber kefasihan Siapa mereka? Ulama-ulama habaib yang datang dari Hadramaut, yang datang dari Yaman, yang mengajarkan kefasihan lisan kepada kita semua. Alhamdulillah. Takbir. Sallu ala nabi. Berarti saya tanya, kalau begitu kesimpulannya Islam di Indonesia datang dari Cina bukan? Dari India bukan? Dari Persia bukan? Dari mana? termasuk wali songo. Saudara, oh ada yang bilang, Habib, katanya datuknya wali songo dari Gujarat. Saudara, ada ceritanya. Anak-anak dan keponakan Al-Imam Al-Faqih Muqaddam. Saudara Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu sebagian keponakannya hijrah ke India. Hijrah ke Hyderabad. Mereka jadi pedagang di Gujarat melanjutkan perjalanan ke Malaka, menjadi pedagang Malaka, melanjutkan jalan ke Indonesia. Lahirlah Wali Songo yang menjadi anak keturunan mereka. Jadi mereka bukan dari India, mereka dari Hadroh mampir di India, mampir di Malaka, turun ke tanah Jawa. Alhamdulillah. Ya, ada yang kurang ajar ngomong, wali Songo dari Cina juga, ah, ala lubuk menyan songo dari dari Cina saudara songo dari Hadro orang tua mereka turun ke tanah Jawa menikah dengan perempuan-perempuan Jawa saudara nih dah saatnya para habaib saudara mereka tinggalkan negeri mereka di Hadramut mereka tinggalkan anak cucu mereka mereka tinggalkan harta benda mereka mereka tinggalkan tanah terakhiran mereka mereka datang ke Nusantara entah kapan bisa kembali pulang ke negerinya, saudara. Sampai di Nusantara, mereka nikah dengan perempuan-perempuan di tanah Jawa ini. Sampai turun temurun, akhirnya anak cucu mereka membaur jadi bangsa Indonesia, berjuang di Indonesia, menyebarkan Islam di Indonesia. Saya tanya, bagus tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Eh, Saudara, setelah dijelaskan begitu orang liberal masih bandel. Apa dia bilang? Ya kalau begitu Islam itu agama pendatang. Agamanya orang Arab. Karena itu kalau Islam mau diterima di tanah Jawa harus dinusantarakan. Harus dipribumisasi. Dalam rangka pribumisasi Islam maka wajib kita tolak Arabisasi. Jadi kata mereka, ambil Islamnya, buang Arabnya. Jawab jangan. Jawab jangan. Udah siang. Jawab jangan. Saya mau tanya, hall ini dilaksanakan tiap tahun kan? Berarti bisa dong jawab tahun depan. Ya Adam jawab, kalau panjang umur beb, lu nyumpahin mati aja loh. Mudah-mudahan kita panjang umur semua. Amin ya Rabbal alamin. Jawab jangan. Ini bajingan-bajingan liberal saudara. Bajingan-bajingan liberal saudara. Apa dia bilang? Islam agama pendatang, agama orang Arab. Eh bangsa Indonesia, Mau ngapain kalian diarabkan? Jawab jangan. Mari kita lihat saudara. Saudara, siapa bilang Islam itu asal asalnya dari Arab? Eh, bagikan liberal baca kitab yang benar. Baca sejarah yang benar, jangan baca sejarah di kandang kebo. Baca sejarah yang benar. Islam itu dinun samawi. Agama langit datang dari langit, diturunkan Allah ke tengah bangsa Arab. Kemudian disebarkan oleh Nabi ke seluruh dunia. Betul? Makanya Allah nyatakan kepada Nabi Fakala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatalin nas basyiran wa nadhiran Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi. Tidak kami utus engkau wahai Rasul. Melainkan untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk bangsa Arab. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya. Jadi agama Islam itu dari Arab atau dari langit? Jawab yang kompak, jangan ragu dari Arab atau dari langit. Dari Arab atau dari langit? Dari pertama kali diturunkan di Arab. Nabi diberi tugas untuk disebarkan ke seluruh umat manu manusia. Betul? Betul? Saudara, terus kata orang liberal, oh karena Islam ini agama pendatang, maka harus diprobumisasi, harus diindonesiaisasi, harus diindonesiakan, harus dinusantarakan. Saudara, Jawab jangan. Jawab jangan. Baik. Kalau Islam di Indonesia mesti di Indonesia kan? Berarti Islam di Kina mesti dikinakan dong. Berarti Islam di India mesti di India kan? Dikut-kut hotahekan. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Dulu Nabi diutus oleh Allah untuk mengislamkan seluruh bangsa. Betul? Arab diislamkan. Betul. Persia diislamkan. Betul. Cina diislamkan. Betul. India diislamkan. Betul. Nusantara diislamkan juga. Jadi jangan dibalik. Yang benar islamkan Nusantara. Jangan nusantarakan Islam. Enggak ada tuh Islam Nusantara. Kalau ada Islam Nusantara, ada Islam Cina, ada Islam India, ada Islam Arab, nggak ada saudara. Yang betul Islam kan Nusantara. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Wali Songo, saudara, dakwah masuk keluar masuk kampung, turun naik gunung untuk mengislamkan seluruh bangsa Indonesia mengislamkan suku Jawa, mengislamkan suku Sunda, mengislamkan orang-orang Banten, bahkan mengislamkan seluruh suku di Indonesia. Jadi misi daripada Wali Songo adalah mengislamkan Nusantara, bukan Islam Nusantara. Jadi beda antara Islam Nusantara dengan Islamkan Nusantara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Eh, ada lagi yang mereka ngomong. Karena ah, Islam ini agamanya orang Arab, pendatang, eh, maka harus dipribumisasi. Eh, saudara, Islam gak pernah menjadi pendatang. Islam itu agama turun dari langit. Betul? Yang menurunkan Islam siapa? Siapa? Nah sekarang saya mau tanya, bumi milik siapa? Bumi milik siapa? berarti Islam dimanapun berada selalu pribumi, nggak pernah menjadi pendatang saudara. Karena yang menurunkan Islam adalah pemilik bumi ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Eh, tahu-tahu bagingan liberal. Emang pada nggak punya otak, saudara? Wong Edang. Apa dia bilang? Saudara, dia bilang, kita ambil Islamnya, buang Arabnya. Jangan mau dijajah sama Arab. Maksudnya apa? Satu, apa kata dia? Itu kalau ketemu sesama orang Islam Indonesia, jangan pakai Assalamualaikum. Assalamualaikum itu bahasa Arab, budaya Arab. Mau ngapain kalian Assalamualaikum? Ganti saja salam sejahtera. Jangan pakai salam assalamualaikum. Itu salamnya orang Arab. Mau ngapain kalian kan? Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan jawabnya? Ente mau borongan. Waktunya udah siang nih. Lanjut nggak apa-apa. Tuh yang di sini bilang daripada nanti mati nggak ketemu lagi. Ngilangin penasaran, betul? Betul? Baik, saudara. Siapa bilang assalamualaikum itu salamnya orang Arab? Siapa bilang itu budaya Arab? Dulu bangsa Arab sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, sebelum mereka diislamkan oleh Nabi, kalau ketemu sesama mereka, salamnya adalah wasobahah. Buka sejarah saudara. Abu Lahab kalau ketemu Abu Jahal, saudara, wasobaha. Kalau kayak kita selamat pagi, selamat hari yang cerah. Saudara, nggak ada Abu Jahal baca Assalamualaikum. nggak ada. nggak ada, saudara. Nah begitu Nabi diutus oleh Allah menjadi Rasul. Nabi ajarin umat Islam. Kalau ketemu sesama Muslim, jangan pakai wasobaha. Itu tahiyatul jahiliyah. Tapi pakailah tahiyatul Islam, tahiyatul dunia wal akhirah. Apa bunyinya? Nabi ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saya mau tanya, jadi assalamualaikum itu budaya Arab atau ajaran Islam? Jawab yang kompak, budaya Arab atau ajaran Islam? Budaya Arab atau ajaran Islam? Ajaran Islam. Makanya kalau ada orang liberal bawa ke rumah sakit jiwa, saudara. Mungkin mereka mengalami keterbelakangan intelektual. Itu bahasa universitasnya, saudara. Kalau bahasa orang Jembernya gagal paham. Kalau bahasa Jakartanya goblok. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada lagi yang kedua, apa mereka bilang? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Eh perempuan-perempuan Indonesia, mengapain kalian pakai jilbab? Jilbab itu budaya Arab. Jilbab itu pakaian perempuan Arab. Mengapain kalian dijajah oleh orang Arab? Mengapain kalian Nusantara di kan Jangan mau di Arabisasi. Buang jilbabnya. Pakai saja pakaian Nusantara. Kayak di Bali, ke Kemben. Ini dia nih saudara. Yang jilbab dia lagi protes. Saudara, eh yang pakai kancut di pantai didiemin. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Tapi kita jawab lagi, saudara. Siapa bilang jilbab pakaian wanita Arab? Saudara, dulu sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, sebelum jilbab diwajibkan, wanita-wanita jahiliyah mutabarrijat, mereka terbuka aurat, saudara terbuka, rambutnya terurai, pusernya kemana-mana. Makanya ada tari perut, tari puser, saudara. Enggak tahu mereka jilbab, saudara. Sampai Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada para istrinya, kepada putri-putrinya, kepada nisa ilmu minin, apa yang harus disampaikan? An yudnina alihinna min bihin agar mereka menghamparkan pakaian jilbab mereka, menutup aurat mereka, saudara. Ya, setelah diperintah oleh Allah, semua muslimat, sahabat Nabi, ramai-ramai menutup aurat mereka dengan jilbab, saudara. Berarti saya mau tanya lagi, jadi jilbab itu budaya Arab atau ajaran Islam? Jawab yang keempat, budaya Arab atau ajaran Islam? Jadi kalau orang liberal mengatakan itu budaya Arab, saudara pinter begoblok waras apa edan edan ngajinya saudara ngajinya orang negoro orang negoro nggak dalam ngajinya ngajinya di bawah pun jengkol kira-kira jelas tidak jelas tidak yang terakhir satu lagi jangan panjang-panjang kalau diterusin sampai maghrib urusannya Insya Allah nanti malam kita punya acara dirambi Puji gambar Siap datang? Insya Allah. Kalau gitu nurusin ntar malam lagi dah. Lanjut. Yang terakhir satu lagi. Betul. Saudara, apa mereka bilang? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Karena itu, kalau mau baca Al-Quran, jangan pakai langgam Arab. Mau ngapain pakai langgam Arab? Pakai saja langgam Batak, langgam Betawi, langgam Sunda, langgam Jawa, langgam Ambon. Mau ngapain pakai langgam Arab? Mau ngapain kau dijajah oleh Arab? Saudara, yang nyuruh kita baca Quran dengan langgam Arab itu Nabi. Di dalam Al-Quran Allah perintahkan faqala ta'ala warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu menyatakan yang dimaksud tartil adalah memberikan setiap huruf hak-hak bacaannya. Bagaimana cara bacanya, bagaimana mahraj hurufnya, saudara, termasuk tajwidnya, bagaimana ikhfa'nya, idharnya, idghamnya, ikhlapnya, mana kolkolahnya saudara. Allah yang suruh baca dengan tartil. Kemudian Nabi mengatakan dalam satu hadis, apa kata beliau alaihi salatu wassalam? ikraul Qur'an biluhunil Arabi. Bacalah Al-Qur'an dengan langgam Arab. Yang nyuruh Nabi. Saya mau tanya, kalau Nabi yang suruh, wajib gak kita ikut? Wajib tidak kita ikut? Nah kita tanya, kenapa baca Quran mesti dengan nanggam Arab? Jawabnya, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah, Quranan Arabian. Diturunkan dalam bahasa Arab. Lah kalau bahasa Arab, saudara, dibaca dengan nanggam yang bukan Arab, saudara nggak kena. Itu nanti pakemnya nggak tepat. Saudara, Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada dalang pewayangan saudara. Tahu-tahu bahasa Jawanya pakai suaranya suara orang Batak. Semar Petruk lagi ngomong horasbah. Kira-kira yang nonton pewayangan bubar gak? Bubar. Ini dalang Batak kali ini. Enggak boleh. Kalau lagi pewayangan dalang, pakai intonasi gawa, saudara. Dari Jawa yang halus sampai Jawa yang kasar. Itu namanya pakem, saudara. Betul? Betul? Begitu juga ngaji. Ini Quran Allah turunkan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab cara pengucapannya, ada aturannya, ada pakemnya. Saudara, salah satunya menyangkut langgamnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Wah, ada yang bilang begini. Tapi HP prinsip Orang Indonesia kan gak bisa pakai langgam Arab. Bohong. Siapa bilang orang Indonesia gak bisa? Itu menghina bangsa Indonesia, saudara. Anda perlu tahu, orang Indonesia saking fasihnya, saking hebatnya baca Al-Quran, hampir setiap musabakoh tilawatil Quran tingkat internasional kori-kori Indonesia yang keluar sebagai pemenang. Betul? Betul? Bayangkan saudara, kori-kori Arab kalah Kori Saudi kalah, Kori Mesir kalah, Kori Lebanon kalah, Kori Syria kalah. Saking dah saatnya lisan bangsa Indonesia, sudah. Siapa bilang bangsa Indonesia tidak fasih? Bohong. Bangsa Indonesia Allah anugerahkan kefasihan karena dulu berguru kepada para habaib yang lisannya fasih, saudara. Alhamdulillah. Saya tanya bangsa Indonesia jadi kori menang di forum internasional bagus tidak? Bagus tidak? Hebat tidak? Berarti bangsa Indonesia fasih tidak? Maju tidak? Eh udah maju, mau dibawa mundur lagi ke alam pewayangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira jelas tidak? Saya tambahkan saudara, jangankan langgam yang bukan Arab. Langgam Arab saja, perhatikan. Langgam Arab saja tidak semuanya boleh buat baca Al-Quran. Mau tahu? Mau bukti? Baik, saya tanya. Tahu gambus? Tahu gambus? Gambus dari mana? Ngomong Arabnya takut bener. Gambus dari mana? Ngomong Arabnya semangat. Arab! Enggak, orang Arab tak tersinggung. Enggak. Gambus dari mana? Gambus dari mana? Nah pertanyaan saya berikutnya, apa boleh baca Quran dengan irama gambus? Enggak boleh. Walaupun gambus dari Arab, langgam Arab, saudara. Saya tanya yang kedua, kosidahan, kosidahan. Tahu kosidahan? Tahu kosidahan? Saudara, asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Apa boleh baca Quran dengan langgam kesidahan? Satu lagi, satu lagi saya tanya. Dari perut dari mana? Ya nanya ragu, jawab ragu-ragu. Dari perut, dari Jawa, apa dari Arab? Dari Cina, apa dari Arab? Ayo jawab yang ngomong Dari perut, dari mana? Ngomong Arab yang semangat. Takut Habib Haider tersinggung. Enggak, enggak ada yang tersinggung, saudara. Tari perut dari mana? Apa boleh baca Al-Quran dengan nada tari perut? Enggak boleh. Itu langgam Arab saja. Enggak semuanya boleh. Nah lalu bagaimana? Ada yang mau baca Al-Quran, pakai langgam pewayangan, pakai langgam jaipongan, pakai langgam gambang kromong, pakai langgam dangdutan. Nah nanti besok-besok dibaca lagi, pakai langgam rock and roll, blues. Kurang ajar sudah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi yang membaca Al-Quran dengan langgam bukan Arab, ngawur tidak? Ngawur tidak? Apa anda mau ikuti mereka? diamkan atau lawan takbir eh tahu-tahu Isra Mi'raj kemarin Al-Quran dibaca dengan nanggam pewayangan di istana presiden saudara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kita protes apa mereka jawab ini kan istana presiden putusan presiden udah gitu pakai kaidah lagi hukmul hakim yang faul khilaf. Enak gitu jawaban. Ini kan hakim memutusin presiden. Enggak boleh kita ribut. Udah ikut aja. Oh begitu. Jawab jangan. Jawab, jangan. Boleh dijawab? Saya jawab Enggak membantah. Saya cuma kasih usulan. Apa usulannya? Besok tanggal 17 Agustus ada upacara peringatan HUT RI ke-70 di istana. Betul? nanti diawali dengan lagu Indonesia Raya. Betul? Nah kita usul kepada presiden besok lagu Indonesia Rayanya dinyanyikan dengan langgam-langgam Nusantara. Baca, mau pakai langgam Sunda boleh, Ambon boleh, eh, saudara atau langgam Betawi. Seorang Betawi, di Betawi ada lagu judulnya ondel-ondel. Yo, kita nonton ondel-ondel. Yo, Indonesia tanah airku. Oi, Saya mau tanya, kira-kira kalau saya nyanyi begitu ditangkap tidak? Ditangkap tidak? Suruh presiden nyanyi begitu, suruh nyanyi. Eh, ada undang-undangnya saudara. Lambang negara tidak boleh dilekehkan. Di sini ada Bapak Kapolres. Silakan tanyakan. Pak, lambang negara apa boleh direkehkan, Pak? Enggak boleh. Apa lambang negara? Bendera merah putih. Betul Pak Kapolres? Gambar Garuda, betul Pak Kapolres? Lagu Indonesia Raya, betul Pak Kapolres? Enggak boleh saudara. Makanya presiden mesti tahu diri. Lagu Indonesia Raya saja enggak boleh sembarangan dinyanyiin. Eh Al-Quran lu seenaknya baca. Ye. Yeah. Emang begini nih yang kalau punya pemimpin tukang mebel, saudara. Takbir. Sallu ala Nabi. Maka itu itu nggak boleh terulang lagi. Setuju? Setuju? Jadi saya mau tanya sekali lagi, cinta Al-Quran tidak? Al-Quran itu mulia tidak? Suci tidak? Agung tidak? Siap jaga Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap baca Al-Quran? Siap pelajari Al-Quran? Siap amalkan Al-Quran? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, sebagai penutup, saya punya ilustrasi contoh. Mau tidak? Mau tidak? Betul? Segala sesuatu ada etika, ada pakem. Betul? Saya kasih contoh, saudara. Di sini ada Habib Hedar yang akan menyampaikan ceramah. Umpama saya jadi MC-nya, saya jadi apa? MC. Apa saya katakan? Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan yaitu untayan mutiara hikmah dari guru kita tercinta Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Haidar bin Ahmad bin Abdullah bin Saleh Al-Hamid kepada beliau faliyatafaddal indah tidak indah tidak santun tidak bagus tidak cocok tidak nah sekarang saya robah saya jadi MC nih. Apa saya bilang? Para penonton, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama Mubalik Internasional sehingga panggung yang tidak ada tandingannya di dunia ya kita persilahkan naik ke panggung Habib Haidar takbir mau ceramah apa mau main tinju? Kira-kira jelas gak? Itu cara begitu benar apa salah? Ngawur tidak? Waras edan. Edan. Baik, ada seorang petinju beragama Islam. Namanya Muhammad Ali atau Mike Tyson. Betul? Ada dua nih, betul? Betul? Nah, sekarang saya jadi MC tinju. Ring tinju, di Senayan yang nonton ratusan ribu orang, saudara. Saya jadi pembawa acara. Apa saya bilang? Muslimin dan muslimat. Yang hari ini akan menyaksikan pertandingan petinju kita. Ayo mari sama-sama kita saksikan. Petinju kita yang baik. al muhtarom Al-Mukarram. Mike Tyson. Kepada beliau semoga dirahmati Allah. Silakan naik ke atas ring. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Itu orang satu Senayan buka sepatu dilemparin saya. Ini mau ceramah apa mau pertandingan? Betul? Nah, berarti saya tanya, ceramah ada ada caranya tidak? Ada. Main tinju ada caranya tidak? Ada. Main wayang ada caranya tidak? Gambusan ada caranya tidak? Dangdutan ada caranya tidak? Baca Quran? ada. Jangan coba-coba baca Quran direcehkan, saudara. Eh, saya langsung difitnah oleh bajingan-bajingan liberal. Habib Rizik ini orang Arab yang anti Nusantara. Wow. Jawab jangan. Ntar malam. Lu mau dijawab sekarang aja loh. Saudara-saudara. Jawabnya singkat saja, saudara, saya tidak anti Nusantara, saya tidak anti daerah, apalagi langgam Jawa, paling saya suka, saudara. Habib Syekh Assegaf dari Solo, itu kalau sudah melantunkan sair-sairnya, kosidah-kosidahnya dengan langgam Jawa, enak gak didengar? Enak gak didengar? Oh luar biasa saudara, baca solawat pakai langgam Jawa, baca sair pakai langgam Jawa baca kosidah pakai langgam Jawa, saudara. Dulu wali songo masuk ke kampung-kampung pakai gamelan, pakai langgam Jawa. Tapi ingat, begitu baca Quran, wali songo nggak baca pakai langgam Jawa, saudara. Baca Qurannya wali songo ngerti tajwid. Mereka ulama besar, saudara. Betul? Betul. Jadi kalau kosidah langgam Jawa silakan. Gambusan langgam Jawa silakan. Sair Islam langgam Jawa silakan. Asal jangan buat bacaan. Kira-kira jelas tidak? Jujur, jujur. Kalau Habib Syekh lagi bawain sair padang bulan, enak gak? Apal gak? Yang benar. Testing, testing. Benar. Ayo rame-rame. Padang bulan koyo rembulane sing awe awe takbir enak ga? enak ga? Indonesia tanah airku kalau nggak dipangkep loh Indonesia dinyanyiin pakai padang bulan apalagi dinyanyiinnya melagu cicak rowo Ditangkap, betul? Kira-kira jelas tidak? Berarti saya tanya, saya anti Nusantara tidak? Saya cuman anti Islam Nusantara yang Islam mau diubah-ubah. Saudara, kalau Islam agama saya, Nusantara negeri saya, saudara. Islam itu Islam rahmatan lil alamin, bukan Islam Nusantara. Yang betul Islamkan Nusantara. Siap Islamkan Nusantara siap Islamkan Nusantara. Jadi Anda boleh pilih Islam Nusantara atau Islamkan Nusantara. Jawab yang keempat, mana yang dipilih? Mana yang dipilih? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah itu yang saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Kita doakan. Mudah-mudahan para ulama kita, umara kita, termasuk Bapak Presiden kita, para menterinya, semua senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah, limpahan rahmat dan barakah agar Indonesia dijadikan oleh Allah sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan semoga yang pulang dari tempat ini semua imannya dikuatkan, Islamnya dimantapkan, ihsannya diindahkan, akhlaknya dimuliakan, ilmunya ditambahkan, rizkinya dimurahkan, nafkahnya diberkahi, nafkahnya diberkahi, utang piutangnya dilunaskan, penyakitnya disembuhkan, keluarganya diharmoniskan, mendapatkan anak-anak keturunan yang solihin dan solihat, mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Ila ruhi sahibil hol al-habib saleh bin Muhsin al-Hamid. La'an Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi barakatih wa ulumihi wa anwarih wa asrarihi ala Allah subhanahu wa ta'ala yang yataqabbala minna jami'a niyatina wa a'malina wa tajawaz anna jami'a sayyiatina wa ila hadratin nabi sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah Taqabbalallahu minna minkum fataqabbal ya karim. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir, wabil khusus kepada keluarga besar, Sohibul Hall, Al Habib Saleh bin Mohsen Al Hamid dan juga tidak lupa kepada saudara saya, salah satu turiah daripada Habib Saleh yaitu Al Habib Haidar bin Ahmad bin Abdullah bin Saleh yang saat ini beliau adalah sebagai ketua Dewan Tanfidhi Front Pembela Islam Provinsi Jawa Timur. Semoga Allah berkahi panjangkan umur dalam taat dan ibadah, sehat wal afiat. Begitu juga segenap anak keturunan Habib Soleh. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kehilafannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tambah lagi penceramahnya apa cukup? Terus. siapa? Siapa? Insya Allah Habib Hasim tahun depan ya. Yang lain tahun depan karena sudah panjang. Terus sedikit ini ya belum belum ditutup karena majelis habaib, majelis as al wal jamaah biasa ditutup dengan talqinul dikir dan doa penutup ya. Tunggu salah satu siban Habib Abdullah Alidrus untuk ke depan dan ini Habib Abdullah mohon ke depan Habib Abdullah dan ini ada sedikit wakil dari Pak Bupati menyampaikan eh, Pak Gubernur dari Pak Karwo menyampaikan salam. Monggo Pak Habib Abdullah. Untuk panitia siap-siap ke posisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat keluarga besar almarhum Habib Soleh bin Muksin Alhamid, serta para undangan yang saya hormati, yang berbahagia. Pertama, permohon maaf dari Pak Dekarwo. Pak Soekarwo tidak bisa hadir pada hari ini karena benar-benar tidak bisa meninggalkan tugas. Dan salam beliau kepada keluarga dan kepada undangan sekalian. Dan beliau mohonkan agar pada pertemuan yang barokah ini, yang penuh barokah ini, beliau mohonkan agar Jawa Timur, mohon doanya agar Jawa Timur bisa lebih aman, lebih damai dan lebih sejahtera. Sekali lagi salam hangat dari Pak Dekarwo untuk keluarga besar almarhum Habib Soleh bin Muksin Alhamid. Semoga perjuangan beliau teladan beliau bisa kita lanjutkan untuk membangun Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talkin dikir dan doa penutup oleh Habib Abdullah. Tafadhol. Afdalu ma qultu wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah La ilaha illallah لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها إن شاء الله نبعث من الآمنين آمين يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم انصر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين Tolong semua duduk lagi kembali karena ada konsumsi. Tolong yang tertib seperti biasanya. Tolong panitia disiapkan. Tolong duduk kembali yang tertib, jangan keburu. Masya Allah hari ini luar biasa. Ya tolong jangan ada yang salaman sama Habib Rizik dalam kondisi sakit. Karena nanti malam beliau akan ceramah di Rambi. Mohon kehadirannya. Siap hadir? Siap hadir. Tolong, tolong ya, tolong yang santai, yang santai duduk dulu karena panitia akan menyediakan konsumsi. Tolong panitia, semua nanti dibantu juga panitianya ya karena makanan banyak. Ya, terus Tolong duduk, duduk, duduk ya. Yang rapi, Allah sallallahu Muhammad. Saya lupa, saya minta baca roti Fatihah untuk ayahanda Habib Ahmad yang telah berpulang mendahului kita. Habib Ahmad yang biasa selalu setiap tahun memimpin hall sebagai cucu terdua, tertua dari Habib Soleh sekarang sudah meninggalkan kita. Saya atas wakil dari anak putra pertamanya memohon maaf apabila selama melayani kalian dari acara Hall Habib Soleh ada kekurangan dan kehilapan serta kesalahannya mohon diikhlaskan dan mohon maaf dan saya mohon doanya atas ayahanda Al Habib Ahmad Al-Fatihah khususan ila ruhi al-hawalid al-habib Ahmad bin Abdullah bin Saleh bin muksin al-Hamid wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al Fatihah Monggo Pak, masuk ke rumah depan. Monggo Pak, Pak, langsung aja langsung. Duduk, duduk lima-lima seperti biasa. Panitia, silakan keluarkan. Konsumsi semua Untuk perempuan, untuk laki semua banyak Konsumsinya banyak, tolong Iya Tolong, tolong, tolong Allahumma sallallahu ala Muhammad Tolong silakan Habib Bi Selamat selamat. Tolong, tolong panitia langsung. Mu muslim. Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Pengumuman ya, hall luar Batang, keramat luar Batang tanggal 9 Agustus ya di Pesarean Luar Batang Jakarta tanggal 9 Agustus. Itu pengumumannya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim اللهم صل على يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله صل على محمد يا رب صل